Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man daraa hudah wa ala alihi wa sahbihi wa man daa bi wa istanna ila yaumi liqa'i wa ba'du. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kanwil Badan Pertahanan Nasional Provinsi Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Bapak Dr. Andus Haji Lukman Hakim SH. Selanjutnya Bapak Ketua Masjid Raya Pekanbaru. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat bil khusus keluarga besar BPN yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ada di hadapan saya ini sebagian besarnya jamaah kita yang juga sebagiannya pegawai BPN yang juga jamaah kita. Saya selalu diundang dulu punya jadwal rutin di BPN Rokan Hulu Pak. Setiap hari Rabu malam Kamis, malamnya di Islamic Center, paginya di kantor BPN Rokan Hulu. Kemudian di BPN Siak sempat juga beberapa kali saya diundang. Kemudian di Kanwil provinsi. Kemudian malam ini dipertemukan Allah kita di dalam majlis yang baik, di dalam tempat yang paling baik. Mudah-mudahan kita bersama di tempat terbaik bersama orang paling baik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada orang bertanya, Masjid yang paling tua di Pekanbaru itu mana? Masjid Raya. Dibangun kapan? Orang mungkin susah mengingat tahun. Tapi orang pasti ingat nama. Pada masa Sultan Abdul Jalil. Sultan Siak yang keempat. Siak ini berdiri 1725 dan masjid ini didirikan pada 1762 Sultan Abdul Jalil dilanjutkan oleh anaknya bernama Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil andai orang tidak menulis malaikat tetap mencatat Siapa yang membangun masjid di tepi sungai Sia itu wahai malaikat malaikat mencatat inna alaikum lahafizin Bersama kalian ada malaikat hafazah. Kiraman katibin. Mulia dan mencatat. Dalam catatan mereka tercatat. Zaman Sultan Abdul Jalil. Dilanjutkan anaknya. Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Tapi kemudian malaikat bertanya. Tahun berapa masjid itu baru punya sertifikat? Pada masa Pak Kanwil Dr. Andus Haji Lukman Hakim SH. Walaupun tak minta tulis, walaupun tak minta catat, tapi bak kata pepatah Melayu, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, orang mati meninggalkan nama. Nama baik atau nama buruk. Semua yang buruk-buruk tertulis juga dalam Quran. Fir'aun, Qarun, setan, iblis. Maka kalau mau dikenang sejarah, kalau mau jadi baik, baik sekalian. Kalau mau jadi jahat, jadi setan sekalian. Malam ini kita ingin menjadi orang baik. Seumur-umur saya ceramah, baru sekali inilah level provinsi membuat acara di masjid. Biasa orang tak mau yang berbau-bau masjid ini. Karena kalau udah cerita masjid, ingatnya sholat jenazah, mati. Maunya kita buat di hotel lah Pak. Undang keyboard tunggal, tiang racun, kucing garong, lagu dangdut. Tapi programnya tidak. Malam ini dibuat saya diminta berat permintaan Pak Kanwil. Permintaannya supaya Ustadz ceramah menyentuh hati. Sementara saya biasanya ceramah menyentuh telinga saja karena suara keras. Malam ini diminta menyentuh hati. Tapi sedikit banyak dari internet di YouTube itu banyak juga saya dapat SMS. Kami tersentuh dengan ceramah Ustaz. Itu pengakuan sendiri. Bisa dilihat. Kami komen-komen mereka. Ceramah Ustaz menyentuh hati kami. Jadi kalau malam ini ada yang tak tersentuh. Itu bukan salah ceramah saya. Memang hati itu sudah tak ada lagi. Bercanda bukan serius. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan Pak Kepala Kanwil tadi adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala fil jasadi mutrah, Ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Idza saluhat kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh yang lain ikut menjadi rusak. Di mana dia? Ala wahyal qal. Dia adalah hati. Maka yang pertama kali menghitam itu. Apa kata Allah? Kalla balrana. Ada satu titik hitam. Ala qulubihim. Ada satu titik hitam di dalam hati mereka. Ketika satu titik dibiarkan berubah menjadi dua titik. Dua titik dibiarkan berubah menjadi tiga titik. lima titik, sepuluh, seratus ribu. Maka dia pun menjadi hitam semuanya. Ketika hati sudah hitam, maka itulah azab di atas azab. Khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati menghitam, terkunci, menular ke telinga. Wa ala sam'ihim. Setelah telinga, wa ala absarihim Padahal tiga itulah nanti yang akan ditanya di hadapan Allah. Inna sam'a wal basar wal fuad. Coba lihat. Ketika akan ditanya yang ditanya tiga. Tapi diawali dari telinga. Inna sam'a wal basar wal fuad. Telinga, mata, hati. Tapi ketika terkunci yang duluan dikunci hati. ختم الله ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau hati sudah terkunci, telinga tersumbat, mata tertutup. Summum bukmun umyum. Summum bukmun umyum. Pekak, tuli, bisu. Apapun tak lagi masuk ke telinga. Malam ini kita menyadarkan diri kita terlebih lagi yang berceramah. Jangan kau hanya sampai menyampaikan ayat saja, hai hey Abdul Somad. Apakah kau yang bicara itu hatimu sudah hidup? Senantiasa merasakan diri, aku orang paling hina, aku orang paling kotor. Ditempelkan kening ke lantai di tempat yang diinjak tapak kaki. Mengatakan bahwa aku bukan siapa-siapa. Malam ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi kabupaten. Saya tak bisa membedakan mana yang kabupaten, mana yang kota, mana pegawai tinggi, mana pegawai rendah. Semuanya rata sama. Andai dibuat acaranya di kantor, mungkin saya segan, sungkan, melihat dari seragamnya, bajunya. Tapi malam ini semuanya sama. Andai tak disebut tadi Pak Kepala Kantor, Pak Kanwil, saya pun tak tahu mana Pak Kanwil, mana tidak. Fotonya ganteng pula aslinya lagi daripada foto. Artinya apa? Bahwa kalau sudah masuk ke dalam masjid, ketika engkau merasa dirimu tinggi di atas, kau bukan apa-apa. Karena yang paling tinggi di badanmu pun kau tempelkan. Tapi saat kau jatuh, rendah, down, stres, kau jangan merasa rendah. Karena kau tegak berdiri di hadapan Allah. Kau angkat dua tangan. Allahu Akbar. Di dalam diri ini disebut dia dengan qalb. Kenapa disebut qalb? Orang Arab menyebut qalb qallaba. Karena sifatnya berbolak balik. Pada saat selesai salat astagfirullahalazim. Tidak ada yang paling bersih. Dia bersih. tapi pada saat petang sore hari yusbihu mu'minan paginya putih bersih tak bernoda wa yumsi kafiran petangnya hitam makanya dari pagi dibersihkan salat subuh bersih salat zuhur bersih condong matahari salat asar bersih tenggelam matahari salat maghrib bersih sempurna gelap malam salat isya bersih tengah malam bangun tahajud munajat di tengah malam orang tertidur wa tusalli bil laili wan nasu engkau tegak di waktu malam di saat orang semua sedang tenggelam dalam lelap tidur panjang tapi engkau menangis meratap mengenang dosa begitu banyak. Sab'atun yuzilluhumullah di antara tujuh yang mendapatkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa zilluh Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang mendapatkan naungan itu adalah rajulun zakarallah, orang yang berzikir, munajat, muhasabah diri di tengah malam. Sunyi, sepi, fafadat ainahu menetes air matanya. Berapa banyak sudah harta dititipkan Allah berapa kupakai untuk zakat, wakaf, infak, sadaqah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang di zaman Nabi. Tujuh harta yang akan menolong di hadapan Allah. Satu pun tak dipakai. Umur diberikan Allah 40, 60, 70. Berapa yang kupakai untuk menolong agama Allah? Berapa yang kupakai untuk mengingat Allah? Mata, tangan, telinga, kaki akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Al-yawma naqtimu ala afwahihim mulut terkunci wa tukallimuna aydihim tangan akan bicara wa arjuluhum kaki akan bersaksi di hadapan Allah siapa yang bisa menolong waktu itu kalau pernah tangan ini saat punya kekuasaan satu coretan tanda tangan bisa mempermudah urusan masjid sebutir kekuasaan yang dititipkan Allah bisa dipakai menolong agama Allah itulah yang akan menolong di hadapan Allah apa yang disampaikan malam ini? Semua biaya pengurusan masjid nol. Itulah sesungguhnya yang akan menolong di hadapan Allah. Adapun harta yang disimpan, tabungan, deposito, tanah, rumah, kendaraan, semua akan tinggal menjadi harta warisan. Istri mengambil seperempat kalau ada anak. Kalau tak ada anak, istri mengambil seperdelapan. 1 miliar 125 juta bulan untuk istri. Kalau dia tak tahu hukum gono gini. Kalau dia tahu gono gini, dia tuntut ke pengadilan. Dipotong lagi menjadi dua. 500 untuk dia. Dari yang 500, dapat lagi dia 75. 575 bulan untuk dia. Sisanya 425 diambil anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Lalu yang kita bawa mati apa? Dulu dibangga-banggakan, dihormati, dimuliakan. Yang kami muliakan Al-Mukarram, Al-Ustaz. Tapi pada saat tiba masanya, yang kita bawa tak lain tak bukan. Inna Allah la yanzuru ila ajasamikum. Allah tak menengok badan, fisik, bentuk tubuh, baju. Ini sampulnya saja. Wala ila suarikum. Allah tak menengok rupa, wajah. Walakin yanzuru ila kulub Hati kamu yang bersih itulah yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun, harta tak berguna, wala banun, anak tak bisa menolong. Harta tak berguna, anak tak mampu menolong. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim dengan hati yang bersih Hati yang tulus. Hati yang memercikkan cahaya iman. Hati yang bersih dari hasad. Busuk hati. Sum'ah. Ria. Takabur. Itulah yang menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tulang. Kulu. Kulit. Darah. Lemak. Sumsum. Akan menjadi santapan cacing tanah. Begitu besok pagi pintu kamar tak bisa diketuk. Istri bolak-balik membangunkan tak terjaga dipegang pipi sudah sejuk macam es batu. Tanda jantung tak lagi berdetak. Maka darah mulai berubah menjadi nanah. Busuk. Satu, dua, tiga hari kalau tidak disuntik formalin. Jasad paling busuk jasad manusia. Karena semua dia makan. Herbivora, tanaman saja. Tapi kita ini omnivora. Semua masuk. Maka begitu mati paling bagus orang Islam paling cepat dikuburkan. Selesai acara pemakaman. Habiskah masalah? Muncul masalah baru. Disitulah kita baru sadar. Apa kata Imam Ali radhiyallahu an? an Semua manusia waktu hidup itu tidur. Bapak tidur, ibu tidur, saya tidur. Semua orang waktu hidup itu tidur. Falamma matu Ketika dia mati, disitulah dia baru terjaga dari tidur panjang. Saat Israel mencabut nyawa, ditarikkan adalah satu sentapan yang kuat. Disitulah kita baru terjaga dari tidur panjang. Betapa aku meninggalkan salat, betapa aku tak berzakat, betapa dulu kekuasaan, aku lulus umur 30, pensiun 58, 28 tahun apapun tak pernah kubuat untuk agama. Sibuk membesarkan anak. Sibuk mengurus warisan. Anak pun tak ingat dengan kita. Karena kita lupa menanamkan pendidikan agama di dalam otak kepalanya. Andai dulu pernah dia dibawa ke masjid. Andai dulu pernah dia dibawa umrah. Andai dulu dia dimasukkan SDIT, SMPIT, SMAIT, Islamic Boarding School, dibawa ke masjid. kan dia lupa mendoakan selesai salat rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira harta yang banyak tak sempat menolong agama Allah anak tunggal semata wayang tak sempat dididik agama istri meninggalkan dalam keadaan stres susah hatinya karena dia tak diajarkan sawar menerima ridha ketetapan takdir Allah dan paling celaka tak pernah anggota tubuh ini dipakai untuk berzikir, muhasabah, mengingat Allah. Tak pernah mata dipakai menengok Quran, kitab suci Allah. Tak pernah dipakai hati merenung sejenak. Apa yang akan kubawa mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini, saya tak minta diajak ceramah tentang hukum zakat, hukum puasa. Saya tidak diajak tanya jawab apa hukum unjuk rasa besok tanggal 4. Yang ditanya adalah bagaimana kita merenung sejenak. Abdul Somad, engkau berhadapan dengan para pegawai Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau berkumpul 12 kabupaten kota. Ini orang-orang ngurus tanah. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, ngurus tanah, masuk ke dalam tanah. Abdul Somad dari dalam tanah, naik ke atas tanah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, ceramah, masuk balik ke dalam tanah. Yang kau bawa apa? Baju koko tinggal, peci tinggal, pakaian kehormatan tinggal. Yang tentara belum pernah saya diundang. Ustadz besok datang takziah. Bapak anu tentara meninggal, tahu-tahu kain kapannya loreng. Tak ada yang kau bawa kain tidak berjahit, disobek, kerak. Itu yang akan menyampul kulitmu yang selama ini kau dimandikan, dibersihkan oleh ibumu dulu 60 tahun yang lalu sampai masanya kau lupa kapan kau dimandikan dulu. Sekarang ruh melihat disebut dia ruh karena dia raha ya ruhu ruh seperti aroma semerbak yang datang pergi hinggap Ruh sampai masanya dia datang masuk ke dalam jasad. Ruh sampai masanya dia pergi meninggalkan jasad. Malam ini dimuliakan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Kenapa Abdul Somad ini dimuliakan? Karena ruh hinggap sejenak sebentar sampai masanya besok pagi dia ruh keluar dari dalam tubuh ini. Anak yang katanya ayahku sayang, istri katanya kaulah abang Sampai masanya mereka tak lagi mau mendekat. Rumah itu saya yang buat. Saya yang mengukurnya. Tapi begitu ruh sudah keluar dari badan. Tidak satu pun semeter, sesenti, sejengkal, seasta. Ada tempat di rumah itu untuk jenazah. Bernama jenazah Abdul Somad. Dulu orang bertanya, rumah Ustadz Somad di mana? Hari ini orang tidak lagi bertanya, tak lagi menyebut nama. orang sudah mengatakan kuburnya mana. Dulu kalau dia masuk masjid, didatangi orang, disalami orang, mahasiswa, anak-anak, remaja mencium tangannya sebagai tanda hormat. Tapi begitu diletakkan keranda, kita akan sholat jenazah nanti selepas sholat zuhur. Apa kata orang? Letakkan di tepi sana. Letakkan di tepi sana. Tak satu pun mau mendekat. Letakkan dia di sana. Bahkan sebagian mengatakan jalan jangan dalam masjid. Letakkan dia di luar. Dia tidak disebut engkau yang mulia. Tidak digunakan kata ganti orang langsung. Letakkan dia di sana. Bahkan sebagian tak lagi padahal tempat paling mulia sebelah kanan. Orang tak lagi mau di kanan. Mulai dia menjauh ke kiri. Kenapa kau ke sana? Takut aku mimpi hantu nanti malam. Mana kawan, sahabat, andai tolan anak menantu, teman sekantor, semuanya pergi meninggalkan. Yang tetap dibawa, kalau pernah kaki melangkah salat berjamaah di masjid, kalau pernah tangan mengusap kepala anak yatim, kalau pernah tangan mengucap subhanallah. Nanti di akhir tausiah kita akan berzikir, munajat, muasabah diri, berdoa, mengenang apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat membawa kain kafan dari cahaya akan menyambut ruh yang mulia. Hadis riwayat Ahmad bin Ambal dalam kitab Al-Musnad. Turun malaikat berlomba-lomba membawa kain putih dari cahaya. Menunggu ruh akan keluar. Ruh menetes seperti embun di ujung daun. Daun tidak bergoyang. Ranting tidak patah. Ruh menetes pelan turun ke dalam kain kafan, dibawa malaikat ke pintu langit, tak sawar mereka menyambut. Inikah dia yang selama ini berjamaah? Inikah yang dulu ketika dititipkan kekuasaan menolong agama Allah? Kam min masburin fil ardi walam ya'kun ma'rufan fis sama. Berapa banyak yang masyhur terkenal di bumi, malaikat tak mengenal dia. Ini roh siapa? Tapi ini bukan LCMA. Dia bukan ustadz. Dia bukan ulama. Tapi imannya dalam. Kekuasaan dipakai menolong agama Allah. Ruhnya keluar di bawah. Semua malaikat mengucapkan salam. Inilah orang yang selama ini kami tunggu-tunggu. Catatannya sudah lama. Setiap pagi petang. Malaikat subuh membawa catatan namanya. Malaikat malam membawa catatan namanya. Kami merindukannya. Begitu orang-orang yang masyhur di langit. Tapi tak dikenal makhluk bumi. Tapi ada sebaliknya. Yang rohnya disentapkan, ditarik malaikat. Dengan begitu tarikan yang sangat kuat. Nabi bertanya saat Isra Mi'raj kepada mereka yang sudah mati ribuan tahun yang lalu. Apa yang kalian rasakan? Yang satu mengatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Yang satu mengatakan seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Yang satu mengatakan seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Maka kita berdoa setiap selesai salat. Allahumma hawin alaina. Ringankan kami ya Allah. Fi sakaratil maut. Di saat sakaratul maut yang amat sangat menyakitkan itu. Dan mereka yang pergi tak pernah kembali. Mereka yang mati tak pernah bercerita kecuali hanya kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya perlahan-lahan cacing tanah ular-ulat kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan. Selama ini dipakaikan sampo yang mahal. Selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad. Setelah keluar, dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Hancur berkeping. Hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata. Karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering. Busuk dan berlobang. Lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah. Mulai dia menggelembung masuk angin. Dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu, sumsum, -sum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya. Tinggal tulang-tulang yang memutih. Dimakan oleh tanah ditelan oleh masa. Sampai akhirnya Asi bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayuhi Rabbuka hadal izam. Sanggupkah Tuhan, Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab. Sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul, katakan kepada dia, ayat ini dibaca malam Jumat. Bapak Ibu semua hafal, kita baca قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم Surat Yasin Man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Besok pagi dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam itu kita diingatkan tentang Qul katakan ya Muhammad kepada Asy bin Wa'il yang tak percaya bahwa setelah mati akan hidup lagi. Kepada siapa saja yang tak percaya bahwa tulang belulang ini akan bangkit lagi. Yu'ihalladzi ansaha awwala marrah yang dia pertama kali menciptakan dari yang tidak ada dia buat menjadi ada maka membuat yang pernah ada dia buat menjadi tidak ada dia balikkan lagi menjadi ada dia kuasa Yasin juga yang berkata Allah juga yang berfirman di dalam surat Yasin, "Innama amruhu lembut mata kita, lembut hati kita melihat ayat itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Kita akan tegak menghadap Allah. Bapak, ibu, yang tua, yang muda, yang tinggi kuasanya, yang jelata, yang kaya, yang miskin, papa. Semua akan menghadap Allah sampai tiga kali diulang. dibaca di malam Jumat. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhbarun In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Tiga kali diulang. Muhdarun, muhdarun, muhdarun. Orang yang datang disebut hadirun. yang perempuan disebut hadirat. Bapak-bapak pegawai BPN yang datang malam ini. Hadirin, hadirat. Yang mau datang, yang tak mau tak datang. Yang suka datang, yang tak suka tak datang. Yang siap datang, yang tak siap tak datang. Orang yang datang disebut hadirin, hadirat. Tapi kita menghadap Allah bukan datang. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdarun. Engkau didatangkan. Siap tak siap? Suka tak suka? kau akan didatangkan apa yang akan ditanya oleh Allah perbuatanmu amalmu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah sebesar biji sawi sebesar ujung rambut kau aniaya orang kau makan titik puluh keringatnya utul ajira ajrahu berikan upah pekerjamu gaji tukang panenmu gaji tukang cuci setrikamu kau makan kau tahan tiga bulan dia tak menuntut, dia senyum, dia hanya mampu mengadu kepada Allah. Tapi titik peluhnya yang keringatnya, air matanya akan kau balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tak ada siapa bisa menolong. Hari ini uangmu banyak, kau bayar pengacara handal Satu jam seratus juta, bebas tanpa syarat. Tapi di hadapan Allah semua akan bersaksi. Al-yawma naqtimu ala lidah yang selama ini pandai bicara. dikunci ditutup Allah taala yang akan bicara wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum kaki akan bersaksi, tangan akan bicara bima kanu yaksibun yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Mata melihat seolah-olah nyata perbuatan itu pernah dilakukan dulu. Kita lupa, kita tak ingat. Tapi catatan malaikat terlalu terang benderang. Wa in majami lamma jami'un ladaina muhdarun catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya ma li kitab kenapa buku catatan saya ini la yuhadiru saghiratan yang kecil-kecil wala kabiratan yang besar-besar ahsaha semua tercatat dalam buku catatan yang nyata dalam surat al-isra apa kata Allah ikra hari ini kalau dikatakan ikra baca Quran ikra baca yasin malam Jumat ikra baca surat Al-Kahfi. Tapi sampai hari itu Yasin tak bermakna. Al-Kahfi tak lagi disuruh baca. Karena hidup sudah berakhir. ikra baca. Apa yang kau baca? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca buku catatan amalmu. Sampulnya dosa, isinya dosa. Catatan kakinya dosa. sampul penutupnya dosa, bibliografinya dosa sampai ia pun tidak percaya kenapa aku hidup wa akharas. Di situ orang baru tahu apa yang pernah dilakukan dulu yang di masa lalu tak ada cara lain kecuali malam ini kita bertaubat, taubat nasua, mandi, salat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Ada orang silap, khilaf buat dosa, salah. Siapa yang tak pernah salah Sedangkan datuk moyang kita Adam pun salah. Tapi dia mengetahui. Sadar salahnya. Dia berdoa. Rabbana zalamna anfusana. Kami sudah menzolimi diri kami. Wa illam taufir lana. Kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna. Kalau kau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin. Kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Maka malam ini kita bermunajat kepada Allah. Berdoa mengenang masa lalu bergelimang dosa besok tak akan kita ulang kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim banyak silap salah kami ya Allah ampunkan kami ya Allah tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami Allahumma anta rabbuna engkau rabb kami yang menghidupkan kami yang mematikan kami nafas kami karena engkau bumi yang kami pijak bumi engkau paru-paru yang kami kami pakai pinjaman dari engkau tapi kami tak pernah bersimpuh sujud kepada engkau banyak salah kami mungkin dosa kami bukan minum khamar mungkin dosa kami bukan berzina mungkin dosa kami bukan durhaka pada orang tua tapi dosa kami adalah Kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmatmu ya Allah. Tak ada syukur kami bila dibandingkan dengan karuniamu ya Allah. Kurang syukur kami itu sudah merupakan dosa. Kalau kurang bersyukur itu pun dosa. Apalagi yang lebih daripada itu. Astaghfirullahalazim. Kami kau titipkan roh. Kau masukkan roh ke dalam jasad kami. Mestinya kami beribadah. Mestinya kami bertaubat. Tapi bukan itu yang kami lakukan. Ini dosa kami. Ampunkan silap salah kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan salin engkau. Fa'innahu la yaghfirul zunuba illa anta.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 dalam darah kami ya Allah. Tapi tak dapat kami membalas budi baiknya ya Allah. Andai dia masih hidup bersama kami, pulang dari tempat ini, kami dapat bersalaman, kami peluk tubuhnya yang rapuh, kami cium tangannya ya Allah. Tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami, tak dapat kami bersama dengannya. Kami hanya dapat memohonkan doa Rabbana firlana Zunubana, ذنوبنا ولأمهاتنا ibunda kami Allahumma firlaha ampunkan dia ya Allah warhamha rahmati ia ya Allah wa akrim nuzulaha muliakan tempat turunnya waj'alil jannata mathwaha jadikan surga sebagai tempatnya ya Allah Allahumma ja'al qabraha yang sudah meninggal dunia yang sudah kau panggil menghadapmu Allahumma ja'al qabraha radatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan kau jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Meneteskan air mata darah. Kami tak dapat minta untuk mundur kembali. Yang lalu sudah pergi tak dapat kami minta supaya dia hidup lagi bersama kami. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Ampunkan saudara kami ya Allah yang pernah berbuat baik untuk kami, menyekolahkan kami, membantu kehidupan kami, memudahkan urusan kami. Kalau mereka masih hidup bersama kami, dapat kami menyambung silaturahim, kami pegang tangannya, kami dapat senyum ke wajahnya. Tapi hari ini sebagiannya sudah pergi meninggalkan kami. Ampunkan mereka ya Allah. Rabbana fir lana zunubana. Ampunkan dosa kami. Wali ikhwanina. Saudara-saudara kami. Alladzina sabakuna bil iman. Yang sudah mendahului kami dengan membawa iman ya Allah. Andai mereka silap. Andai mereka salah. Ampunkan mereka ya Allah. Hanya itu yang dapat kami ucapkan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, Selamatkan kami dalam agama. Jangan kami tersesat. Anak kami, menantu kami, cucu kami. Jangan sampai mereka membuka aurat. Jangan sampai mereka tersalah akidah. Tersalah beramal. Meninggalkan sunnah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, din. fil jasad. Sehatkan badan kami ya Allah. Dengan badan yang sehat. Bisa kami beramal sempurna Sehatkan badan kami, hati kami, pikiran kami. Agar kami dapat beramal dengan ibadah yang sempurna ya Allah. Waziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami dengan ilmu yang benar. Maka benar pula lah amal kami di hadapanmu nanti ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berikan barakah dalam rezeki. Sehingga dengan rezeki yang barakah. Dapat kami menyekolahkan anak yatim. Dengan rezeki yang barakah. Dapat kami membantu pembangunan masjid dengan rezeki yang barakah. Dapat kami bantu fakir miskin, panti jompo, orang yang tidak mampu. Wa barik lana fi rizqina. Berikan berkah yang berkah untuk kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmat ketika kami melewati mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati اللهم هون علينا في سكرات الموت kematian yang begitu menyakitkan kullu nafsin dha'iqatul maut semua yang mati pasti merasakan semua yang mati pasti merasakan betapa sakitnya sakratul maut Allahumma hawwin alaina ringankan kami ya Allah fi sakaratil maut ketika melewati sakaratul maut. Ringankan kami ya Allah. Di saat anak, keluarga, harta tak mampu menolong. Hanya rahmat dan ampunanmu yang dapat menolong kami. Allahumma hawwina alaina fi sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Yang ketika diletakkan satu kerikil kecilnya saja. Diletakkan di tapak kaki. Mendidih otak di kepala. Kullama nadidat juluduhum. Ketika kulit itu basah ketika kulit itu melepuh, ketika kulit itu hancur, diganti dengan kulit yang baru. Selamatkan kami ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Selamatkan kami dari api nerakamu ya Allah. Kami tak dapat memohon kecuali kepada engkau. Tak ada yang dapat menyelamatkan kecuali engkau ya Allah. Wan najata minan nar. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Tolong kami ya Allah. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأخينا ولأئمتنا الصالحين ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اجعل آخر كلامنا jadikanlah akhir kalam kami saat Israel mencabut nyawa kami saat kami terbujur kaku Saat anak menantu mengelilingi kami. Saat keluarnya nafas kami yang terakhir. Biarkanlah yang keluar dari mulut kami itu adalah. La ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina. Jadikanlah akhir kalam kami. Indan tihai ajalina. Ketika ajal kami sampai. Jadikanlah ya Allah. Yang keluar dari mulut kami adalah.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 العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم mohon maaf atas segala kesilapan terima kasih segala perhatian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh